Pada pertemuan sebelumnya kita telah membacakan pertanyaan pertama tentang makna Islam. <clears throat> Bahwasanya Islam adalah al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal ibtiad anisy syarr. Islam adalah berlepas diri, berserah diri hanya kepada Allah taala dalam bertauhid dan tunduk kepada Allah jalla wa ala dalam segala ketaatan dan menjauhkan diri dari segala kejelekan. Dalam definisi yang lain wal bara'atu minasyirki wa ahlihi dan berlepas diri dari kesyirikan dan penyusung-penyusungnya. Kemudian setelah mendefinisikan Islam, Syekh menyebutkan dalil dari Al-Qur'an dalam suratul Baqarah pada ayat 112 Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim walahum yahzanun bahwa siapakah yang paling berserah diri kepada Allah taala yang menyerahkan wajahnya hanya kepada Allah taala dalam keadaan dia berbuat ihsan berbuat baik maka mereka mendapatkan pahala di sisi Allah taala dan tidak ada rasa takut dan sedih atas mereka Nah, maka dari ayat tersebut jelas bahwa orang-orang yang mendapatkan pahala di sisi Allah Ta'ala dan tidak ada rasa takut dan sedih bagi mereka adalah orang-orang yang aslama wajahahu lillah. Orang-orang yang berserah diri menyerahkan wajahnya hanya kepada Allah Subhanahu Subhanahu wa taala, yakni bertauhid. Wa muhsin dalam keadaan dia menegakkan ketaatan. Nah, dia tunduk dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka inilah yang sebenar-benar berislam kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula beliau menukilkan hadis dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Muslim, hadis yang masyhur tentang rukun-rukun Islam bahwasanya Islam antasyhada la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimus shalah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam adalah engkau bersyahadah la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah Kemudian engkau menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan berhaji jika mampu menunaikannya. Nah, maka dari rukun-rukun Islam ini semua mengandung amalan dengan ya ucapan dengan lisan dan amalan dengan anggota badan. Ucapan dengan lisan dan amalan dengan anggota badan, yaitu yang pertama bersyahadah mengucapkan syahadah la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah ini diucapkan dengan lisan ya kemudian menegakkan sholat ini ditegakkan dilakukan dengan perbuatan menunaikan zakat juga demikian dengan perbuatan berpuasa di bulan Ramadan juga perbuatan berhaji di Baitullah Al-Ka'bah bagi yang mampu mengadakan perjalanan padanya ini juga adalah perbuatan. Nah, dari sini saya ingin menjelaskan bahwa para ulama ketika menggandengkan penyebutan Islam wal iman maka mereka membedakan maknanya. Islam adalah ini untuk membedakan antara Islam wal iman. Ya. Ketika disebutkan secara bersamaan, maka Islam adalah amalan-amalan anggota badan. Amalan-amalan yang nampak, yang kelihatan. Dan iman adalah amalan yang tersembunyi. Ya, tersembunyi dalam kolbu. Tetapi jika disebutkan sendiri-sendiri, ya Islam tanpa ada iman, atau disebutkan iman tanpa Islam, maka maknanya mencakup kedua-duanya ya bermakna amalan yang nampak dan juga amalan yang tersembunyi oleh karena itu barakallahu fikum ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang telah kita bacakan tadi ya menyebutkan rukun-rukun Islam itu semuanya amalan yang nampak ya dan ucapan lisan yang didengarkan. Dalam hadis yang lain, ketika Rasulullah ditanya tentang iman, ya, juga beliau menjawab dengan rukun Islam ini tadi. Ya, walaupun di sana ada tambahannya di antara iman yang ketika beliau ditanya tentang iman, syahada la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, qaumus shalah, itaiz saum ramadan. Ya, juga beliau menyebutkan menunaikan al-khumus ya minal maghnam yaitu mengeluarkan seperlima dari harta rampasan perang. Walhasil barakallahu fikum dari dua dua dalil tersebut ya disimpulkan para ulama bahwa ketika disebutkan Islam secara menyendiri iman secara menyendiri maka maknanya mencakup keduanya. Bisa amalan yang nampak, bisa pula amalan yang tersembunyi. Namun ketika disebutkan secara bergandengan, secara bersamaan Islam, kemudian disebutkan setelahnya iman, maka selalu Islam itu amalan-amalan yang nampak dan iman itu amalan-amalan yang tersembunyi. Demikian barakallahu fikum. Ya, oleh karena itu uh, di dalam Al-Qur'an ya, dalam suratul Hujurat di sini dinukilkan oleh penulis rahimahullah taala tatkala ya menjawab tentang pertanyaan apa itu iman. Ya. Namun sebelumnya tidak mengapa ya saya jelaskan dalam suratul Al-Hujurat Allah taala berfirman qalatil a'rabu amanna kullam tu'minu walakin hulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum ketika orang-orang Arab berkata, "Kami beriman." Ya, kami telah beriman ya Allah. Maka Allah Taala mengatakan, "Kul lam tu'minu." Katakan wahai Muhammad bahwa kalian itu lam tu'minu, belum beriman, akan tetapi kalian baru berislam. Nah, di sini disebutkan secara bersamaan antara iman dan Islam. Ya, maka para ulama menjelaskan bahwa iman yang dimaksud di sini adalah amalan-amalan yang tersembunyi ya di dalam kolbu itu belum menancap betul ya dan yang dimaksud Islam di sini adalah amalan-amalan yang nampak ya amalan-amalan yang yang nampak baik yang diucapkan dengan lisan didengarkan ataupun yang dilakukan oleh anggota badan ya maka demikian para fikum Eh, perbedaan Islam dan iman ketika disebutkan secara bergandengan. Ya, sama pula dalam hadis Jibril yang telah kita singgung. Di situ dalam satu hadis yang cukup panjang Rasulullah SAW menggandengkan Islam, iman dan ihsan bersamaan dalam satu hadis. Rasulullah ditanya Rasulullah bertanya kepada Jibril tentang Islam. Ya. Maka Rasulullah menyebutkan rukun-rukun Islam yang lima. Semua amalan yang nampak. Ya, ucapan yang didengarkan. Kemudian ditanya tentang iman, Rasulullah menjelaskan semua amalan yang tersembunyi. Iman kepada Allah, kepada ya malaikat-malaikatnya, kepada rasul-rasulnya, kitab-kitabnya hari akhir, beriman kepada qada dan qadar, yang baik dan yang buruknya. Semua itu adalah amalan yang tersembunyi dalam kolbu. Maka kalau disebutkan secara bergandengan, secara bersamaan berbeda maknanya Islam wal iman. Islam adalah amalan yang nampak dan iman adalah amalan yang tersembunyi. Namun jika disebutkan sendiri-sendiri Islam tanpa iman atau iman tanpa Islam, maka maknanya mencakup keduanya. Maknanya mencakup keduanya. Demikian para fikum. Kemudian kita masuk kepada pertanyaan yang kedua, mahual iman? Apa itu iman? Maka dijawab oleh beliau rahimahullah taala al-iman huwal i'tiqadu bil qalbi wan nutqu bil lisan wal amalu bil jawarih wal arkan. Qala Allah taala qalatil arabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi rawahu Muslim. Iman adalah al-i'tiqadu bil qalbi. Keyakinan dalam hati. Wa nutku bil lisan. Ucapan dengan lisan. Wal amalu bil jawarih wal arkan dan amalan dengan anggota badan. Jadi iman definisinya mengandung tiga unsur. Ya. Pertama, i'tiqad bil qalbi. Keyakinan dalam kolbu yang kedua, ucapan dengan lisan dan yang ketiga adalah amalan dengan anggota badan. Itulah iman. Ya, itulah definisi daripada al-iman menurut ahlu sunnati wal jamaah. Barakallahu fikum. Kemudian Asy-Syaikh rahimahullah menukilkan dalil dari Al-Qur'an dalam suratul Hujurat yang telah kita bacakan tadi. Ya, bahwa iman itu adalah mencakup tiga unsur. Yang pertama adalah i'tiqad dengan kolbu. Ketika orang Arab mengatakan kami beriman, kami telah beriman, katakan kalian belum beriman namun baru berislam. Ya. walam mayadahulil imanu fi qulubihim. Tatkala keimanan itu belum menancap dalam kolbu-kolbu kalian. Ya, artinya unsur yang pertama iman adalah adanya keyakinan yang menancap dalam kolbu ya i'tiqad artinya pembenaran dalam hati pembenaran dalam hati Nah, kemudian juga an-nutqu bil lisan ya masuk pula makna iman adalah unsur kedua mengucapkan dengan lisan ya sebagaimana telah terdahulu tadi saya singgung bahwa pernah Rasulullah ditanya tentang iman maka beliau pun ya menyebutkan ucapan lisan dan amalan dengan anggota badan. Ya, ketika dia disebut berdiri sendiri tanpa Islam. <clears throat> nah, kemudian unsur yang ketiga adalah amalan dengan anggota badan. Barakallahu fikum. Beliau juga ya menukilkan hadis yang diriwayatkan Imam Muslim hadis Jibril alaihissalam, hadis yang panjang ya tentang iman. Kemudian Rasulullah menyebutkan enam rukunnya, rukun iman. Beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir dan kepada qada dan qadar, takdir yang baiknya dan yang buruknya. Ya, itu rukun-rukun iman. <clears throat> Kemudian beliau menukilkan ucapan Imam Al Hasan Al Basri rahimahullah taala. Ya, beliau adalah dalam tingkatan tabi'in, ya. Tabi'iyun yaitu murid dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tingkatan setelah sahabat Rasulullah adalah tabi'iyun. Kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, "Laisal imanu bitamanni wala bitahalli walakin huwa ma waqara fil qalbi wasaddaqahu al-amal. Iman itu bukanlah dengan angan-angan. Ya, bukan pula dengan hiasan-hiasan semata. Akan tetapi iman itu adalah ma waqara fil qalb. Apa yang menancap dalam kolbu dan dibenarkan oleh amalan. Ya, dibenarkan oleh amalan dengan anggota badan. Walhasil barakallahu fikum Iman itu menurut ahlus sunnati wal jamaah mengandung tiga unsur. Keyakinan dalam kolbu yang dimaksud dengannya tasdik yaitu pembenaran. Ada pembenaran dalam hati. Yang kedua ucapan dengan lisan dan yang ketiga amalan dengan anggota badan. Ya, hilang salah satunya maka tidak disebut dengan iman ya tidak dikatakan iman barakallahu fikum maka dari sini kita mengetahui orang yang mengatakan amalan dengan anggota badan tidak termasuk bagian dari iman itu ucapan yang keliru ya bertentangan dengan dalil dari dari Al-Qur'an dan dalil-dalil dari hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya dan memang ada ya golongan yang berkeyakinan demikian di zaman terdahulu disebut dengan al-murji'ah ya murji'ah itu ada tiga jenis ya mereka sebagian mereka mengatakan yang dikenal dengan murji'ah fukoha sebagian ulama tergelincir ya para fukoha sebagian khususnya dalam madhab Imam Abu Hanifah sebagian termasuk Imam Abu Hanifah sendiri mengatakan bahwa iman itu cukup dengan keyakinan dalam hati dan ucapan dengan lisan amalan tidak termasuk ya amalan tidak termasuk nah yang lebih ekstrim lagi ya dari keyakinan murjiah mereka berkeyakinan bahwa Iman itu cukup keyakinan dalam hati saja. Tidak perlu diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan anggota badan. Yang penting ada keyakinan, selesai. Yang mereka sebut dengan al-ma'rifah. Ya, ma'rifatul qalb. Ada ada ada pengenalan terhadap hati itu cukup, maka itulah iman. Walaupun tidak diucapkan, walaupun tidak diamalkan, apalagi diamalkan. Nah, ini ekstrim ya. Barakallahu fikum. Sehingga ini bertentangan. Orang yang mau masuk Islam, orang kafir mau masuk Islam, syaratnya apa? Harus mengucapkan syahadatain dengan lisannya. Ya, jika ada orang kafir mau masuk Islam, tidak perlu, saya tidak mau ucapkan, cukup dalam hati saja. Sah atau tidak? keislaman? Jawabannya tidak sah. Dia belum dianggap masuk Islam. Kenapa? Karena unsur iman berdasarkan Al-Quran dan hadis harus ada tiga unsur di dalamnya. Ada keyakinan dalam kolbu pembenaran, ada pengucapan dengan lisan dan yang ketiga adalah pengaplikasian dalam bentuk amalan. Ya. Barakallahu fikum. Nah. Ya. Dan ada pula jenis murja yang ketiga yang berkeyakinan bahwa iman itu adalah ucapan dengan lisan saja. yang tidak perlu dengan keyakinan dengan hati dan juga amalan dengan anggota badan. Maka semua itu keliru yang benar apa yang disebutkan oleh penulis di sini rahimahullah taala bahwa definisi iman itu mengandung tiga unsur al-i'tiqadu bil qalbi wa nutku bil lisan wal wal-amalul-bijawari Keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan dan amalan dengan anggota badan. Ya. Kemudian barakallahu fikum Al-iman itu sendiri yazidu bi taati wa yanqusu bil ma'siyah ya bertambah dengan ketaatan berkurang dengan maksiat ya jadi iman bisa bertambah bisa ber, berkurang ya dalilnya sangat banyak di dalam ya Al-Qur'an dan hadis hadis Rasul sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam ya orang-orang yang beriman itu idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana Orang-orang yang beriman itu apabila dibacakan ayat-ayat Allah bertambah keimanannya. Ini menunjukkan iman berarti ber, bertambah, bisa bertambah. Dengan apa? Dengan ketaatan. Ya. Wazadathum imana. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya, keimanan itu bertambah dalam hati-hati mereka dan mereka menyatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya, cukup Allah sebaik-baik perwakilan. Ya, Nah, perwalian adalah Allah Subhanahu wa taala. Perwalian bagi orang-orang yang beriman. Ya. Walhasil ya, iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Ya. Di antara dalilnya pula adalah hadis yang ma'ruf yang Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang al-iman itu bid'un wa sab'una syu'bah a'laha la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq. Ya. Cabang-cabang keimanan itu 73 cabang yang tertingginya kalimat la ilaha illallah yang telah kita singgung dan di antara yang terendahnya adalah imatatul adha anit tariq, menyingkirkan duri dari jalan. Itu amalan kebaikan, bagian dari iman. Ya, yang sekaligus menunjukkan beramalan dengan anggota badan itu adalah bagian dari iman. Ya, bagian dari keimanan adalah beramal dengan anggota badan, menyingkirkan duri dari jalan. Kata Nabi Alaihi Wasallam merupakan cabang dari cabang-cabang keimanan. Ya, sehingga di sini jelas sekali orang yang mengatakan amalan dengan anggota badan tidak masuk dalam definisi iman ini keliru. Ya, keliru barakallahu fikum. Nah, Demikian ma'asyur muslimin rahimani wa rahimakumullahu taala jami'an. Jadi iman bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan maksiat. Ya, berkurang dengan maksiat. Nah, kemudian para ulama juga menjelaskan bahwa dari definisi iman yang telah kita sebutkan tadi ya sekaligus menunjukkan itu adalah usul-usul iman, asas-asasnya keimanan, ya. Asas-asasnya keimanan yaitu ada pembenaran dalam kolbu, ada pengucapan dengan lisan dan juga amalan dengan anggota badan. Nah, terdiri dari ucapan dan amalan. Ya. Sebagian ulama menyebutkan iman itu terdiri dari ucapan dan amalan. Ya, ini juga tidak bertentangan. Kadang-kadang kita dapatkan dalam kitab-kitab para ulama menyebutkan iman itu ucapan dan amalan. Nah, ini tidak bertentangan dengan tiga unsur yang kita sebutkan tadi dengan ada tambahan keyakinan dalam kolbu. Mengapa? Karena yang dimaksud dengan ucapan itu ada dua. Ya, ada ucapan yang tersembunyi, ada ucapan yang nampak. Begitu pula amalan, ada amalan yang tersembunyi, ada amalan yang nam, yang nampak. Ini perlu diperhatikan, ya. Jadi ada ucapan, ada amalan. Ucapan terbagi dua, amalan terbagi dua. Ya, ucapan yang tersembunyi, yaitu yang dimaksud dengan apa? ucapannya hati. Ya, ucapannya hati inilah yang disebut dengan i'tiqad, keyakinan, akidah. Ya, sering kita dengarkan kata-kata akidah, i'tiqad. I'tiqad itu adalah ucapannya hati. Ya, jadi hati kita ada ucapannya, ada amalannya. Ya. Jadi ucapan yang tersembunyi adalah keyakinan, i'tiqad dalam kolbu. Itu ucapan yang tersembunyi. Ucapan yang nampak adalah ucapan lisan yang kita ucapkan dengan lisan itu ucapan yang nampak. Selesai ya, ucapan ada dua. Ada yang tersembunyi, ada yang nampak. Ucapan yang tersembunyi adalah keyakinan dalam kolbu. Ucapan yang nampak adalah ucapan dengan lisan. Sekarang kita berpindah kepada amalan. Ya, Amalan ada dua, ada amalan yang nampak, ada amalan yang tersembunyi. Ya. Amalan yang tersembunyi itu itu yang dimaksud dengan niat. Ya. Niat. Jadi niat adalah salah satu amalannya hati. Amalan yang tersembunyi dalam kolbu salah satunya adalah niat. Ya, niat yang diperintahkan kita untuk ikhlas memurnikannya hanya kepada Allah Ta'ala. Itu salah satu bentuk amalannya hati, amalan yang tersembunyi dalam hati. Ya. Dan amalan yang nampak adalah amalan dengan anggota badan. Itulah iman, barakallahu fikum. Itulah apa? Iman. Ya, unsur-unsur iman. Nah, jadi amalan hati itu banyak selain daripada niat rasa cinta, rasa takut, rasa harap, tawakal, semua itu amalannya hati. Ya. Al khauf wal khasyah, rasa takut, rasa harap, semua itu amalannya hati. Wajib. Ya. Semua ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Ya. Semua itu wajib kita mentauhidkan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Amalannya hati ya, ucapannya hati, amalannya hati, ucapannya hati ya. Semua wajib di atas tauhid. Barakallahu fikum. Nah, jadi saya ulangi sekali lagi, Sebagian ulama menyebutkan unsur iman itu adalah ucapan dan amalan. Ya, itu tidak bertentangan dengan tiga unsur yang kita sebutkan tadi. Ya. Karena ucapan ada dua, ada ucapan yang tersembunyi dan ada yang nampak. Ucapan yang tersembunyi itulah yang disebut dengan i'tiqad, ya, keyakinan dalam kolbu. Ucapan yang nampak adalah ucapan dengan lisan. Kemudian amalan, ada amalan yang tersembunyi yang dimaksud dengannya adalah amalan hati ya, adalah niat ya. Ada amalan yang nampak adalah amalan anggota badan. Amalan anggota badan. Nah, demikian ikhwani fillah azzakumullah barakallahu fikum. Ya, maka Ah, dengan ini kita memahami makna Islam wal iman. Ya. Kita memahami makna Islam dan iman sehingga ketika kita dapati di dalam ayat-ayat Al-Qur'an atau hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya tentang penyebutan Islam wal iman ini kita faham ya kita memahami barakallahu Nah, jadi para ulama menyebutkan dalil-dalil masing-masing dari ya unsur-unsur iman itu banyak sekali dalam Al-Qur'an dan juga dalam hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, di depan saya ada kitab yang berjudul Asarul Iman ya dikarang oleh Profesor Dr. Abdullah Abdurrahman Al-Jarbu' Hafizahullah taala Eh, beliau ya menderet menyebutkan secara terperinci tentang makna iman, definisi iman, unsur-unsur iman, kemudian menyebutkan dalilnya secara terperinci dari Al-Qur'an, dari hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan dari ucapan para ulama. Di antaranya adalah ucapannya Imam Al-Lalikai rahimahullah. Ya, Imam Al-Lalikai menukilkan dari Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala ya bahwa Imam Bukhari mengatakan aku berkeliling di seluruh wilayah Islam menuntut ilmu kepada para ulama, aku mendapati lebih dari seribu ulama. Ya, kata Imam Bukhari, ini ucapan Imam Bukhari. Dinukilkan oleh Imam Al-Lalikai rahimahullah dalam kitabnya Li'tiqad, keyakinan ahlu sunnati wal jamaah. Ya, enam jilid kitab beliau Imam Al-Lalikai rahimahullah taala menukilkan ucapan Imam Bukhari bahwa lebih seribu ulama yang aku berkeliling di seluruh dunia ini aku mendapati tidak ada satupun yang berselisih dari lebih seribu itu tentang iman ya tentang iman bahwa iman itu adalah tiga unsur tadi keyakinan dalam kolbu ucapan dengan lisan dan amalan dengan anggota badan ya barakallahu fikum kemudian Beliau menyebutkan dalil-dalil yang sangat banyak ya, di dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara dalilnya ya selain yang telah kita sebutkan tadi dalam suratul Hujurat ayat ke-14 ya juga dalil di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tentang kolbu ketika beliau menyatakan wa anna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal kolbu ya ketahuilah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam jasad itu ada segumpal daging ya apabila segumpal daging itu baik maka jasad ikut menjadi baik seluruhnya dan apabila segumpal daging itu jelek maka jasad ikut menjadi jelek seluruhnya ketahuilah segumpal daging itu adalah kolbu ya kolbu di sini menunjukkan iman itu dengan kolbu ya unsur iman yang paling ya dari unsur-unsur yang paling mendasar adalah kolbu beriman dengan kolbu barakallahu fikum ya bahkan dalam hadis ini Nabi saw menyebutkan kolbu di sini sebagai sentralnya ya setirnya. Ya, kalau kolbu ini baik, jasad yang mengikut ikut menjadi baik. Tapi kalau kolbu sentralnya ini buruk jelek, maka jasad pun menjadi jelek. Barakallahu fikum. Ya. Di sini para ulama menjelaskan bahwa ciri ya, kolbu yang baik, yang sehat adalah jasad yang yang baik juga. Jasad karena kolbu yang baik, jasadnya ikut menjadi baik. Barakallahu fikum. Maka orang yang baik Islamnya, baik imannya, benar imannya, jasadnya pun ikut baik. Ya, dalam hal penampilannya, ya, dalam hal perangai akhlaknya, dalam segala hal, dalam segala aspek dalam Islam ya ikut menjadi baik. Nah, di sini ya bertentangan dengan ucapan sebagian yang mengatakan ah yang penting hatinya. Ya, sebagian misalnya wanita yang tidak berjilbab. Ini contoh saja. Ah, tidak perlu berjilbab. Yang penting hatinya kan sering kita dengarkan, ya seperti itu. Toh juga ada yang berjilbab, apalagi yang bercadar. Ada juga yang ya mencuri misalnya atau tidak soleh ya merusakkan citra Islam maka tidak apa-apa tidak berjilbab yang penting hatinya baik nah kita katakan ini keliru ya kenapa karena antara jasad dan hati itu saling terkait ya saling terkait kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang ya diriwayatkan Al Imam Bukhari rahimahullah taala ini sangat jelas ya bahwa dalam jasad manusia ini ada segumpal daging kalau baik daging itu, baik seluruh jasadnya. Kalau jelek daging itu, jelek seluruh jasadnya. Yaitu hati, kolbu. Ya. Kolbu di sini, kalau bahasa Indonesianya itu jantung ya. Bukan hati yang hitam, coklat, tapi jantung yang pink ya. Warna pink itu yang dimaksud dengan kolbu kalau dalam bahasa Arabnya ya. Barakallahu Nah itu mengandung makna ghaibiyah di sini kata Syekh ya kata para ulama dijelaskan di sini oleh Syekh Abdullah bin Jarbu uh, eh, hafizahullah taala bahwa kolbu itu mengandung makna ghaibiyah, makna goib, Ya. Jantung yang dimiliki oleh manusia itu ada makna ghaibiyah di dalamnya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Ya. Tidak mesti orang yang rusak hati jantungnya, dioperasi jantung apa, berarti jelek keimanannya. Lah. Tapi di sini kolbu yang dimaksud Rasulullah ketika baik, baik seluruh jasadnya ada makna goibiyah di sini. Rohiyah goibiyah. Ya. Nah, yaitu keikhlasan, kebaikan amalannya, ucapannya yang nampak yang tersembunyi baik. Ya, semua baik sesuai dengan Al-Quran dan hadis sunnah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itulah orang yang baik hatinya, sehat hatinya. Walaupun kadang-kadang secara lahiriah jantungnya rusak, sakit karena ya ada penyakit yang menghinggapinya. Bukan itu yang dimaksud para fikum. Ya. Tapi yang diinginkan di sini ada makna ruhiyah ghaibiyah pada kolbu atau jantung yang disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walhasil ini dalil bahwa ya e, iman itu mencakup i'tiqad dalam kolbu. Ya. Adapun pengucapan dengan lisan ini juga dalilnya banyak. Ya. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis yang ma'ruf sering kita dengarkan, man qala la ilaha illallah dakhala al jannah Ya, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah fi akhiri hayatihi dakhala jannah. Di akhir hidupnya dia masuk surga. Dia ucapkan la ilaha illallah. Ya. Barakallahu fikum. Berarti di sini pengucapan dengan lisan bagian dari iman. Bagian dari iman. Nah. <clears throat> Demikian pula amalan anggota badan. Ya. Amalan anggota badan seperti yang saya sebutkan tadi, hadis tentang syu'abul iman, cabang-cabang keimanan. Nabi SAW menyebutkan di antara cabang keimanan adalah menyingkirkan duri dari jalan. Ini amalan anggota badan. Ya. Amalan anggota badan. Juga di dalam Al-Quran, dalam suratul Baqarah ayat 143, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana liyudhi'a imanakum." Perhatikan, Tidaklah Allah Ta'ala menyia-nyiakan keimanan kalian. Para ulama tafsir menyebutkan, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan iman kalian di sini, ay solatakum. Solat kalian pada waktu itu masih menghadap Baitul Maqdis, ya. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan tidaklah Allah menyia-nyiakan pahala keimanan kalian. Maksudnya pahala solat kalian ya yang telah kalian lakukan menghadap Baitul Maqdis yang kemudian setelah itu dirubah kiblatnya ke Baitullah Baitullah Al-Ka'bah di Makkah Al-Mukarramah.